Wonten badhe nyumbang lagu menika. Sapa? Sapa? Mbak Novi napa sih? Novi ya, Pak. Novi. Novi lho, Pak. Oh iya, enten badhe nyumbang lagu. Mbak Novi. Lah niki sing panitian iki. Heeh, ah, ah, ya diatur itu tak panggung nek ngono. Sepoten aja, sepoten. Paling metune saka kono lho, Dik, paling. Iya, paling. Kono paling. Eh, kok kono metune, metune kok kono. Kalau metu saka WC, kalau metu saka WC. Hei. Piye to? Piye to? Piye to? Cil. Piye? Wajah Dik ya. Wajahnya keibuan. Hmm. Tapi sikilnya kesebelasan. Mas, jangan begitu dong Mas Percil. Jadinya nggak enak dong saya. <laughs> ah males ah. Hmm? Bietet iki mari to. Aja ngono iki karo wong ki aja ngono. Ki mung wis Pak Wo arep dituku deh Karo Pak War dituku. Nggo cetik geni. Mohon maaf, Mbak. Iya, sayang. Nam namanya Novi ya? <laughs> iya. Iya, Abang. Kok malah metu tok. orang nek wong wedoke kan kudune lempeng to, Dik. Dhewe nah. lho kok mecotot. Mas, kalau mencoret dalamnya ada apanya sayang? Ha? Ya nggak tahu, aku <laughs> belum pernah lihat. Kali ya HP HP tiga kali lima belas. <laughs> Jadi dua satu empat tujuh. Eh, Mbak mau nyanyi ya? Iya dong sayang, masa mau menghibur Anda? Yang penting di sini menghibur warga yang ada di sini sayang ya. Itu lam, bajunya dari Grenjeng ya? Bukan. Klik-klik nih terus Grenjeng rokok. Ya apa sih dia? Oh ada Diana? Iya Bukan. Eh ini anakku, ini biasanya ke salon saya untuk make up juga. Oh gitu. Oh, Bener kan gitu. sayang ya? Punya salon ya? Aku sendiri juga punya salon. Salon apa? Di Sal salon pas. Ngawur urus salon. Sik sik tak benakne sik sayang jari e. apa to apa? Nih, jangan, ini kurang nyangking ya, Mas. Jangan nodai aku. <laughs> Nyapot dinodai. Lah apa aku ora meteng kok. Loh, enak iki lho Pak, gak meteng. Lah, Mas mbok blusak-blusak aku rasa iso meteng. Cara meteng Mas tak pateni dhewe anakmu. Iya, ngawur. Eh, nyanyi apa, Mbak? Tadi ada requestnya Sawangan ya Mas? Sawangan. Sawangan. FM Mas ya? Oke. Okay. Apa Di F minor. F minor. Itu musiknya pakai F. F. Mestinya pakai F. Wah, tangane. Kalah. Mas, besok saya diet loh, Mas. Enggak, enggak usah diet. Ora usah ngenteni sesuk wong mangan nek kono ya ning jeding wis diet ae, Mas. Diet. Masuk angin goblok. Karo molek lho, Mak. Diet. masuk angin, kuwi ngentut. Jere mbok nget. Wah lagi tutup Gimana saya? oh jono to Mas Bercil, peh ngono jeno. Lah piye aku mbok kon joget piye jajal? Apa padha prono? Terus. Terus ngene, protol nganune kancane koyo masamu. Aja <laughs> protol. <laughs> Itu teman saya yang di video kan. Sama okay, kan masih bersama Mbak Novi dari Kota Kediri, khususnya dia dari Kota Konggumul ya, Kak ya? Keleng balai desa sini sayang, oh, tetangga desa dari sini. Oh alah. Joko balik desa kan lho, deh. Oh ya, dari sini saja masih bersama Mbak Novi. okay. wah, gumbol saiki pira ya? Biane. Sempi Mas gumbol lagi Satpol PP. Aku mah bikin rono gak payu-payu. lo percil. ngono kuwi to Mas Eno mesti. Berarti sing nyelok aku ya Eh, sorry ya. Cek. Sorry, Sorry, aku gak pernah celok sampean lho. Kayak iki sing tak celok. Oh jangkrik. Eh, eh sorry ta. Gak mungkin aku dicelok, wong aku langsung moro. Oh, lah iya, kowe kudu tanggung jawab ning semak-semak ora gelem bayar to. Ngapa nah, Berarti sing gak bayar awakmu. Walah oh, mendak kurang 50 engko nak medun tak kei. <laughs> Oke. Okay. Monggo Mas. Jogetnya yang luar biasa, oke? Okay? Mas Didi, selamat okay. malam ya, Sugeng Dalu. Gila senengane ngono kuwi iki. <laughs> Bebas Holland kali ini bareng-bareng warga di Kecamatan Badasnya. Anwar. Dalangnya <laughs> seneng deh. <laughs> pasti hatiku bimbang Sing tak jalan it. Nerede?